ajma'in Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram Ya Hayyu ya Qayyum Ya Muqallibal Qulub Ya Rabbal Alamin Ya Ghafurur Rahim Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah Wansur alaina rahmataka ya Zal Jalali wal Ikram Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah berkahi majelis ini beri kami ilmu yang manfaat kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tiada engkau berkahi Wahai yang menggenggam setiap hati Jadikan saat ini membuat yakin hati yang ragu Terbuka hati yang masih tertutup Engkau cahayai hati yang gelap Engkau lapangkan hati yang sempit Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit Bahkan engkau hidupkan Hati-hati hambamu yang telah mati Engkau lah penggenggam setiap hati Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Man yuridillahu bihi khairan Yufaqihu fiddin Mutafak alaih Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Yufaqihu fiddin Maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya Jadi kalau orang diberi harta Diberi kedudukan Diberi gelar Diberi pangkat diberi jabatan, diberi rupa, diberi popularitas tetapi tidak diberikan pemahaman terhadap agama, dia belum termasuk orang terpilih. Tapi di antara yang diberikan pemahaman agama, ada yang diberikan karunia yang paling agung, paling mahal, paling penting, paling mulia al-fiqih al-akbar pemahaman yang paling besar yaitu orang yang diberikan paham asmaul husna nama-nama dan sifat Allah yang maha agung inilah sumber sumber kekokohan Inilah fondasi yang bisa memikul apapun yang ada di atasnya. Apakah itu nikmat? Kalau ada dalam fondasi tauhid, maka dia akan disyukuri. Sebanyak apapun nikmat, seperti Nabi Sulaiman tetap tegak dalam makrifat. Ini adalah fondasi sepahit apapun cobaan seperti Nabi Ayub kalau tegak di atas tauhid akan kuat memikulnya. Rasulullah diuji dengan berbagai kepahitan kesulitan kerumitan kegawatan tetap ajeg karena berdiri di atas fondasi tauhid Tauhid itu yang paham asmaul husna Orang yang memahami Allah Mengenal, memahami Allah Dia akan punya kekuatan yang luar biasa Di dalam memikul kehidupan ini Dia akan punya keindahan yang amat mempesona Dia akan punya produktivitas yang menawan Bangkitnya peradaban harus diawali dengan bangkitnya tauhid. Kalau kita menginginkan perubahan di Indonesia, harus dibangkitkan tauhidnya. Kalau ingin terjadi perubahan di lingkungan kita harus tauhidnya. Kalau susah merubah maka tauhid kitalah. Kalau kita bertanya mengapa diri ini kurang kekuatan untuk berbuat, berubah, pasti lemah tauhidnya. Karena tauhid itu penggerak perubahan, akan terjadi perubahan dahsyat pada diri kita berbanding lurus dengan tingkat ketauhidan kita. Tingkat kenal yakin kepada Allah. Kita sering mencari kebahagiaan Sambil kita tidak mengerti apa itu bahagia Ada yang menganggap Kalau bisa kuliah bahagia Fakta yang kuliah banyak yang stres Benar Ada yang menganggap Dewi wisuda bahagia Menjelang wisuda saja sudah tidak bahagia karena bayar mahal. Wisuda seperti yang bahagia dipotret dan sebagainya. Apakah langgeng? Justru itu awal derita. Ketika melamar kerja tak ada yang nerima. Waktu kuliah minta uang ke orang tua dukungan penuh sesudah sarjana minta-minta aib padahal modal tetap tak ada disangkanya kalau sudah menikah bahagia berapa banyak lelaki stres karena kontrakan jadi harus ada dapur kamar mandi sendiri bahagianya relatif memang waktu akad nikah dipotret giliran nebus tertekan ada ada yang ketika ngitung kado tidak sesuai pengeluaran langsung bermuram durja jadi di mana bahagia gelar tidak jadi jaminan Keluarga tidak jadi jaminan. Ada yang ingin punya anak sesudah hamil muntah, tidak bahagia. Berat badan, melahirkan sakit. Ada yang bahagianya itu relatif, sebentar, sedih. Kita membutuhkan bahagia yang asli. Yang situasi apapun bahagia. Mau tahu? punya gelar tidak punya gelar bahagia sekarang nyari bahagia dengan dipuji gimana penampilan saya tadi ya lumayan oh jadi tidak bahagia karena maunya disebut sempurna nyebut lumayan langsung kecewa sudah dandan cakep-cakep pak gimana wajah saya ya mirip kesemek langsung remuk hadirin jadi di mana nih bahagia orang yang populer bahagia kita lihat sendiri banyak yang bunuh diri apakah punya jabatan kekuasaan bahagia kita lihat sendiri sekarang bagaimana Allah membuat stres para pemimpin di mana bahagia A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minun Satu ayat saja itu sudah sudah nendang tuh Sungguh berbahagia orang yang punya keyakinan kepada Allah makin kuat iman makin bahagia makin yakin makin bahagia alladzina hum fi salatihim khashi'un orang yang khusyuk dalam salatnya yakin patuh makin yakin makin patuh makin bahagia punya apa saja tidak punya keyakinan tak patuh kepada Allah tak ada bahagia kalaupun cengangas cengenges itu tidak bahagia stres apa saudara pikir orang yang datang ke diskotik itu orang bahagia tidak mereka orang-orang yang stres makanya gerakan Jen juga bingung yang didengarnya juga nggak ke hati beledak beleduk minumnya juga yang bikin teler nah, kalau orang normal gerakannya normal bingung mencari bahagia tengah malam giliran tidur ajret-ajretan muter saya sih cuma lihat di TV aja tidak bahagia itu semu maksakan diri itu persis seperti orang yang sabar sabar sabar begitulah berarti kurang sabar nah orang yang sabar asli mah tidak bunyi begitu <laughs> iya kan jadi Allah pencipta kita kalau tahu kebahagiaan untuk kita itu seperti apa karena uang tidak dibagikan rata ke setiap orang maka Allah memberikan sesuatu yang sangat spesial bergelar tidak mungkin semua bergelar semua jadi pejabat juga mustahil presiden se-RW ya memang ada yang banyak presiden rame-rame di rumah sakit jiwa ngaku semua presiden tapi kalau yang normal harus sedikit nah saudaraku sekalian jadi kalau kita nyari bahagia dari benda benda tidak bisa apa-apa nyari bahagia dari uang uang tuh kertas pindah tidak bisa ditahan ada waktunya pindah gajian alhamdulillah hmm. Hmm. di kantor tuh, sampai ke rumah bu nih pindah sudah nah, sebulan itu ngangkut hanya beberapa menit saja memang disembunyikan sebagian ya. tapi itu juga nunggu pindah pergi ke pom bensin full tank pindah pom bensin seneng asik banyak setoran cepet setorkan ke bank Dina begitu saja sampai di rumah ibu Alhamdulillah anak-anak rezeki nih buat bayaran Dina nih buat ke warung depan Dina listrik air Dina cicilan Dina manyun lagi sebulan ya hanya berapa menit tuh mindah-mindahin anak bisa bayaran seneng angkut ke sekolah bu guru bayaran pindah masa bahagia kita ditempelkan kepada kertas yang pindah-pindah terlalu rendah jadi cita-cita uang tuh gak bisa ditahan coba saudara kesini naik angkot jangan bayar tetap ya diturunkan nah saudara jangan bersandar kepada benda karena benda pasti rusak kalau saudara merasa bahagia gara-gara punya barang bagus sebetulnya saudara tidak bahagia itu barang nyiksa saudara sudah sering disampaikan yang kurang bahagia yang di majelis ini adalah yang sepatunya baru mahal dan nyicil ini menekan sekali <laughs> bagus mahal nyicil tegang sekarang juga duduknya kurang khusyuk karena lihat sepatu takut kehujanan pulang duluan karena takut keinjek belum orang lain salam dia sudah keluar <laughs> terlalu dramatis tetapi begitu makin bagus sebetulnya kita makin tidak bahagia hanya ngebahagia-bahagiain diri benar kan? aslinya kita jadi terpenjara oleh barang itu makin mahal, makin bagus, makin keren makin membuat kita tidak bahagia asli. Bahagianya semu yaitu ketika dilihat orang, diakui orang. Dan orang juga nggak begitu percaya. Coba saudara pakai jam mahal, pasti balikun gitu disangka pinjam <laughs> wajah kita kurang memadai untuk pakai barang yang asli. Teman-teman Kalau ingin bahagia dari makhluk Sekarang siapa makhluk yang bisa konsisten anteng Tidak bisa Bahagia dari pasangan Ih, itu teh sebentar nyebelin, sebentar menjengkelkan, <laughs> robah-robah ngateng gitu tidak. Iya kan? Orang yang pacaran tuh kan nyiksa diri. Dan jarang bahagia dia cemburu stres tiap ada SMS pusing berbahagialah jomblo tenang ya tidak ada cemburu anteng ya, siapa yang mau dicemburuin tapi dah kita mah hobinya ngarang itu ruwet. hadirin udahlah Jangan takut, dunia boleh punya Tapi kita harus tahu Harta, gelar, pangkat, jabatan Pujian, penghargaan, penghormatan Itu semu Bukan di sana letak kebahagiaan Allah pencipta kita Pencipta kebahagiaan Meletakkan yang namanya bahagia asli itu Tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata tapi terasa adem, tenang, mantap, tidak bingung dalam kondisi apapun. Sehat, sakit, senang, susah, ada, tiada, dipuji, dicaci, gembira, sedih, didatengin, dijauhi, diangkat, diturunkan, rame, sendiri. Apapun episode, kalau sudah ajeng itu bahagia. Kalau dipuji bahagia, nanti giliran episode dicaci menderita. Kalau ada orang yang menghargai bahagia, giliran orang menjauhi sengsara. Padahal itu bakal terjadi itu. Kalau pertemuan kita anggap kebahagiaan, perpisahan akan menjadi kesengsaraan. Makanya yang tidak mau putus jangan nyambung. Pusing kan? Yang tidak mau diturunkan jabatan, jangan naik. Jangan pegang itu jabatan, saudara tidak akan diturunkan. Bagi yang tidak mau pensiun, jangan jadi pegawai. Benar? Jangan takut hilang, jangan punya nggak akan hilang betul saudara punya hiasan di rumah bagus nyiksa belum pengen dilihat orang belum takut rusak belum takut hilang coba nggak ada hiasan itu tenang iya kan nah kita mah hobinya nyiksa barang dikumpulkan tegang cemas bukan tidak boleh punya tapi jangan menganggap itu sumber bahagia. Kalau saudara punya motor bagus, ya nggak apa-apa. Suatu saat harus dijual. Let him go. Biarlah dia berlalu. Tapi ini motor titi mangsa, mau titi mangsa, mau titi tata tutut entos. Sudah waktunya giliran orang lain yang pakai. Jangan ada yang hilang di hati ini. Kalau tabungan kita suatu saat habis, ya sudah. Memang tabungan ini disiapkan waktu kita tidak punya gaji. Pas PHK, mantap kan makan tabungan. Itu yang nyiapin tabungan siapa? Allah, Allah tahu kita bakal 4 bulan nggak dapat gaji. Tabungan sudah disediakan tabungan habis ah tinggal motor ini ya jual itu yang nyiapin motor siapa jangan berat tapi gimana sekarang saya nggak punya apa-apa persis sekarang nggak punya motor nggak punya tabungan dulu waktu bayi lebih gawat lagi nggak punya ilmu nggak punya tenaga beres tuh ya apa saudara motor langsung lahir langsung naik motor? Tidak. Jadi perkara nggak punya apa-apa kita sudah pernah menjalani itu dan jadi punya, ya kan? Benar? Jadi di mana bahagia nih? Ustadz Fuad akan membacakan surat Al-Mu'minun sampai ayat berapa? sampai 11 ayat 11 silakan Ustaz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين هم يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون akan sangat bahagia, sukses, beruntung, menang orang yang beriman. Orang yang yakin kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia, makin sukses, makin menang dalam kehidupan ini dan makin mulia alladzina hum fi salatihim khashi'un yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya walladzina hum dan orang yang menjauhkan diri dari perkataan, perbuatan sia-sia yang tidak berguna. Jadi orang yang banyak omong sia-sia, banyak berbuat sia-sia, jauh dari kebahagiaan, jauh dari kesuksesan jauh dari kemenangan dalam hidup ini seorang yang mengenal Allah hemat bicara hemat bersikap kecuali yang manfaat orang yang gemar celetak celetuk segala diobrolkan segala dikomentari apalagi sedikit-sedikit marah sedikit-sedikit marah itu ciri-ciri belum begitu kenal kepada Allah karena orang yang mengenal Allah tidak ada perlunya sedikit-sedikit marah Allah tidak suka Rasulullah para sahabat tenang pemaaf legowo sepanjang tidak menyangkut akidah walladzina hum lizak walladzina li zakatihim fa'ilu dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi bayar zakat itu kalau karena Allah bakal bahagia. Yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir ini perumpamaan tentang orang yang tidak mau bayar zakat, tidak bahagia. Dia akan diikat hatinya oleh hitungan barang-barang yang ada. Sebetulnya makin lepas dunia ini dari hati kita makin bahagia, makin takut berkurang harta, makin takut hilang, itu sebetulnya makin nyiksa. Betul hadirin. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu orang yang menjaga farjinya kecuali kepada pasangan mereka atau budak yang mereka miliki pada waktu itu sesungguhnya tiada tercela dan barang siapa famtago waro azalika faulaika humul adu humul adu dan barang siapa yang mencari yang berzina nah itu adalah orang-orang yang tidak akan bahagia jadi orang-orang yang menahan syahwatnya kecuali pada yang halal bahagia. Yang mengumbar syahwat tidak akan bahagia. Walladzina hum liamanatihim wa'adihim ra'un dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Orang-orang yang tidak amanah tidak akan bahagia. Rasulullah pernah memiliki mendengar janji seseorang dan tiga hari Rasulullah menunggu orang tersebut menunaikan janji. Jadi kita bertanggung jawab itu bahagia. Kita menepati janji itu bahagia. Tapi kalau kita tidak mau tanggung jawab, tidak akan bahagia. Pasti ngejar betul Orang tua yang tidak tanggung jawab tidak akan bahagia. Pemimpin yang tidak tanggung jawab pasti tidak bahagia. Ibu yang tidak tanggung jawab tidak bahagia. Karena dia akan dikejar oleh amanah itu. Kalau saudara pinjam, saudara tidak mau bayar dan saudara punya uang, saudara akan dihantui terus. Bayar, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun dan orang-orang yang memelihara sholatnya yang sholatnya belang betong dan tidak berefek itu tidak bahagia makin husu makin bahagia ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausa fiha khalidun mereka lah yang mewarisi surga firdaus dan kekal di dalamnya. Jadi dua perkataan penting, satu yakin, dua patuh. Ingin bahagia, pegang dua perkataan penting, satu apa? Yakin, dua patuh. Disinilah investasi kita. Bagi yang mau bahagia, jangan takut tentang dunia ini, tidak ada apa-apanya, cuman mampir saja, ya kan? Semua bakal mati dan tidak dibawa dunia ini. Kita sedang melihat sekarang pertunjukan Allah menjatuh-jatuhkan para penguasa yang tampaknya tidak pernah bisa disentuh dan tidak bisa digoyang. Ternyata rontok berguguran. Ada yang sekian puluh tahun betul-betul berkuasa dengan segala bala tentara, harta yang puluhan triliun, tapi belangan hari tanpa diduga contoh dalam keadaan tidak terhormat. Dunia memang begitu. Maka jangan salah strategi dalam hidup ini hadirin perubahan peradaban diawali oleh asmaul husna kita harus mengenal Allah lewat asmanya dan sifatnya asmaul husna ini bertenaga sekali karena itulah yang akan membuat diri kita berubah signifikan barang siapa yang yakin Allah maha melihat dia susah berbuat maksiat pakem saja dan pernah ada saya semua pintu sudah dikunci tidak ada lagi pintu yang masih terbuka apa katanya pintu dengan Allah tidak akan pernah bisa terkunci Allah selalu melihat susah memang punya pacar orang marifat ya nggak bisa diajak maksiat telepon ada siapa aja ada malaikat rokib malaikat atid ada Allah yang maha mendengar bisa nggak kita ngobrol yang wajar ini yang paling wajar selain ini bisa maksiat mas tapi saya ingin mencurahkan isi hati nggak usah lah mas belum tentu jodoh yang ngatur jodoh tuh Allah udah nggak usah basa-basi Allah sedang mendengar jangan bumbui dengan maksiat walaupun cinta setengah mati kalau mas ditambah setengah lagi mati duluan mas bagi yang yakin wama bikum min ni'matin Allah nikmat apa apapun yang ada padamu hanya datang dari Allah sudah merdeka hidup ini mendengar kata PHK itu tidak gawat tuh saudara terancam PHK oh ah, enggak enggak ada yang mengancam saya yang mengancam saya mah kurang iman tapi bagaimana kalau saudara dikeluarkan dari sini pak kalau dikeluarkan dari sini berarti saya mau dapat rezeki dari tempat lain itu intinya tapi sekarang lagi susah pekerjaan itu menurut bapak yang nggak ngerti ya. Allah maha kaya pak dulu saya nggak kerja di perusahaan bapak juga hidup ya gak? kenapa dikeluarin jadi mati bapak pernah mendengar ada yang di PHK kemudian pada mati 10 ribu karyawan di PHK Enggak tuh enggak pada mati ya. Lempeng we ada lagi rezekinya benar. Dulu IPTN PHK apa pada meninggal? Enggak tuh pada pindah, enggak ada rezekinya. Susah mati kalau belum waktunya. Eh, ini serius hadirin. Dengar-dengar bensin mau naik, kenapa takut? Memangnya rezeki dari Allah terpengaruh bensin? Dari dulu juga bensin naik berkali-kali pada hidup aja ya. Tuh yang demo dijahit bibirnya. Bensin naik kan dibuka lagi jahitannya. Dah lapar. Tuhan kita bukan bensin. Wah bagaimana nih? Krisis ekonomi berat. Sok gak apa-apa. Dari dulu juga krisis mah ada waktunya. Kita berusaha mengatasi krisis. Tapi dari rezeki dari Allah mah tidak terhalang krisis ya. Tapi saya biasa makan sehari tiga piring, sekarang jadi dua piring. Bagus, cocok, saum Daud begitu ya. Dulu mah susah saum Daud, sekarang dijalanin. Ah, yang Tuhannya Allah mah Insya Allah tidak akan panik dengan PHK Tidak akan panik dengan globalisasi Dan rezeki dari Allah mah Ada aturan sendiri Tidak sesuai dengan kalkulasi kita Iya kan? Benar? Saudara juga nggak ngerti kalkulasinya ya. Hidup Harusnya kita kan bingung hidup ini Tapi hidup tuh Sambil tidak ngerti juga Harusnya dari dulu kita meninggalkan nggak ngerti. Tapi dia tidak mengerti semuanya. Makanya penting mengerti Allah, paham Allah, patuh ke Allah, bahagia. Siapa yang ngatur jodoh? hmm. Ingat salah seorang sahabat kami yang lumpuh apa cita-citanya ingin punya anak ah gimana kaki tangan susah bergerak ingin punya anak gimana nyari jodohnya loh kan yang nyiptakan laki-laki Allah yang nyiptakan perempuan Allah yang nyiptakan saya juga Allah yang ngatur jodoh juga Allah orang lain dikasih masa saya enggak saya juga kan bikinan Allah Emang yang ngatur jodoh gara-gara cakep? Enggak berapa banyak yang cakep yang hadir ini sudah punya jodoh. Ya. Ada juga yang belum ya kan? Kalau yakin kepada Allah, walaupun calon mertua menolak mentah-mentah, tenang. Kenapa? Namanya bukan jodoh ya. Saudara sudah dua kali datang ke sini mau melamar lagi kan pasti bulan depan saudara mau datang lagi kan saudara pasti berdalih Siti Hajar tujuh kali kan saya juga dengar ceramahnya <laughs> mau tujuh kali mau seribu kali tidak pak saya semalam istiqoroh kalau memang bukan jodoh saya Bapak akan tetap bertahan Ya mungkin bukan jodoh saya Pak Gak apa-apa Pak Saya senang sudah silaturahmi Saya senang sudah ikhtiar Dan Allah menghitung setiap perkataan Bapak yang menusuk hati saya Insya Allah pasti ada catatannya Pak Semua ada, ada. Alhamdulillah yang benar deh dihitung gitu gimana cara nebusnya itu putri bapak itu Allah Akbar tenang ditolak diterima juga tenang ada tiada tenang sehat, senang dipakai ibadah. Giliran Allah memberikan sakit, ini waktunya Allah menggugurkan dosa. Ini saatnya Allah membuat saya evaluasi. Di opname belajar, lihat yang lebih parah, lihat giginya dokter, lihat yang oh, orang yang nungguin yang sakit, belajar. Banyak pelajaran di rumah sakit yang sulit didapat kecuali ketika di opname. Mahalnya sehat baru terasa ketika kita sakit. Ini Allah ngajarin. Beda, jadi lihat segala sesuatu tuh beda kalau sudah dengan Asmaul Husna, mengenal asma Allah. Kalau yakin Allah yang menggenggam setiap makhluk, kenapa kita harus harus nyembah-nyembah atasan kita hormat kepada atasan tapi tidak nyembah lo atasan pasti binasa dan atasan juga tidak bisa menahan diri dari tua tidak bisa menahan dari lapar lemah tidak layak kita uh, memuja atasan dan biasa hormat hormat santun santun tapi tidak untuk dituhankan Begitulah hadirin jadi adem bergaul dengan manusia itu penuh kehormatan, penuh dengan izah, harga diri yang proporsional. Karena kita tidak menjilat, tidak meminta, tidak menghibah. Anteng, ajeg situasi apapun. Itulah bahagia. Orang mau muji, Ya Allah engkau gerakan orang memuji Padahal engkau tahu siapa saya Di kamar Aduh Allah menyindir terus Betapa tidak tahunya orang-orang yang memuji siapa diri ini Padahal engkau tahu seperti apa diri ini Dipuji bisa dalam ketersembunyian tuh nangis Betapa rapihnya Allah menutupi aib-aib kita Eh giliran dicaci Dihina Ya Allah untung cuma sedikit Engkau buka Padahal lebih banyak Lagi kehinaan kita yang tidak diketahui orang lain Ya kan Boro-boro mau sakit hati Boro-boro mau balas dendam Terhadap yang menghina Malah berlinang air mata tobat, syukur Allah masih menyelamatkan. Jadi beda dunianya ya. Nah, saudaraku sekalian, maka investasi terpenting kita sekarang adalah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk mengenal Allah. Itu saja intinya. Dan sekuat tenaga patuh. Jangan risau tentang rezeki, jangan risau tentang jodoh, jangan risau tentang karir. Semuanya dalam genggaman Allah sempurna. Kalau kita mau pol, ngabdi ke Allah, jaga Allah, suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Dah, memang perlu pergulatannya di sini. Tapi lihat nanti kalau berikan posisi terbaik, tidak harus semuanya jadi panglima, jadi orang kaya. Enggak, para sahabat Nabi juga banyak yang soleh, Al-Sufah Tinggalnya di masjid. Tapi udah bahagia. Coba saudara, mendingan punya rumah bagus, bahagia. Mendingan tidak punya rumah, sengsara. Saudara takut mendingan tidak punya rumah bahagia atau punya rumah sengsara. Takut itu kan? Asar kita mah belum marifat, saya juga nggak tega nyebutnya. <laughs> nah, gimana kalau nggak menikah sampai akhir hayat? Niat mania? Dah belum tentu jadi kebaikan. Siapa tahu kalau dikasih pasangan hilang tahajudnya, bahkan bergantung bersandar kepada makhluk niat niat ikhtiar ikhtiar tapi kalau sampai meninggal berapa lama setelah di dunia ini ya nggak lama yang lama mah di sorga itu beneran hadirin makanya pikiran kita akhirat akhirat di dunia lakukan yang terbaik ayo Kenali asma Allah satu persatu dengan baik, pahami dan aplikasikan. Allah Maha menata terus tiap hari dimanapun oh engkau menyaksikan ya Allah engkau pasti sedang melihat saya khobirum bima malun, wallahu khobirum bima malun engkau maha melihat apapun yang saya lakukan Sambil jalan Engkau pasti lagi melihat saya ya Allah Masuk ke kamar mandi kau juga pasti lihat Di kamar sedang sendirian Wahai yang maha menatap Engkau saksikan apapun yang hamba lakukan Terus dimanapun berada Dalam keramaian engkau maha melihat Sedang buka komputer ah, Allah maha melihat Walaupun tidak ada siapa-siapa Allah pasti melihat Terus coba rasakan. Beda saja dunia tuh. Mau lihat, mau maksiat, ada remnya. Mau ngelirik itu, aduh Allah melihat. Robah dengan sendirinya tuh. Asal kita yakin Al-Bashir, Allah maha melihat. Asyahid, Allah maha menyaksikan. Terus, terus. Engkau menyaksikan, engkau menyaksikan, engkau menyaksikan. Engkau menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Al-alim, Allah maha tahu. Engkau tahu persoalan yang saya hadapi. Engkau tahu jalan keluarnya. Kan persoalan saya juga terjadi dengan izinmu. Enggak usah ngomong kayak gitu dengan Allah yang bagus. Ya Allah, engkau maha tahu. Harus sopan ya Rasulullah. Orang yang paling kenal ke Allah enggak kayak gitu ya kan. Jangan sok kenal ya. Engkau maha tahu, engkau maha tahu. Atuh ya Allah, kasih dong orang juga makan. Hadirin, jangan so akrab ya. Allah maha penguasa langit bumi, siapalah kita ini. Mau manja ke Allah boleh? Boleh. Asal jangan ada orang. Kalau ada orang disangka <laughs> liar ya kan manjanya seperti yang dicontohkan Rasul ambil air wudhu sholat dua roka, sujud sing lama sujud ya subhana rabbiyal a'la maha, maha suci engkau wahai maha tinggi sujud nanti coba lama-lama sedih Allah tahu kita lagi sujud dan Allah tahu kita ingin dekat dengan dia lama-lama air mata berlina, oh kalau nanti suatu saat kita sudah semakin bisa melihat mata hati kita jadi beda lihat dunia ini ya Allah angin bertasbih semua masuk cingkau lihat awan berarak Matahari Ya Allah Matahari sedang bertasbih padamu Burung berterbangan Ya Allah Jangan seperti ibu-ibu itu Ini burung segini banyaknya Beraknya di mana Cerot aja Tapi itu bagus membuat ibu itu marifat tuh. Yakin Allah Maha tahu isi hati katanya. Padahal saya cuma dalam hati nanya ini burung berak di mana diatur oleh Allah kecepatannya, sudut elevasinya, ya, nggak nggak ada yang meleset. Air, kita kalau lihat air ada yang hanya air saja, tapi ada yang lihat air tuh ingat Allah. Maha suci engkau ya Allah Lihat di kamar mandi Puluhan tahun saya hidup Engkau beri air bening Coba kalau kental coklat bau Bening minum tiap hari ya Allah maha suci engkau maha suci engkau oh, oh, oh, oh. ya Allah saya punya telinga bisa mendengar beda lagi ada yang kagum ke ayamnya wow ya ayam mahal ya rasa cicis aja tapi oh, oh, oh, oh. Allah saya masih bisa mendengar suara ayam ini ayam pasti bertasbih lihat struktur ayam bulunya ya Allah engkau susun bulu ayam ini begitu indah cemerlang uh, tiba-tiba ngejar hmm, ya Allah ini induk ayam sayang ke anak ini sifat rahmat yang kau bagikan begini ini saya sampai dibinti ayam Iya kan? Coba kalau induk ayam melindungi anaknya, siapa yang ngajarin? Masuk cingkau, masuk cingkau, ya Allah. Jadi zikir lihat ayam walaupun kaki sakit dibinti Allah ya Allah ini kaki dosa apa aja kamu tiap hari lewat sini pagi ini dibinti ayam oh memang saya rada jarang ke masjid astagfirullah jadi bagus semua Luar biasa. Kira-kira bahagia tidak hidup seperti itu? Puji, caci, terus saja jadi anteng dengan Allah. Sehat, sakit, ada, tiada. Makin yakin. Dan saudara, kita sering menganggap, wah kasihan orang-orang Palestina. Benarkah mereka menderita? Belum tentu kita mau ada petir sebentar juga roroncodan ya kan mereka sok nyawa mangga ketuker gitu tidak takut dibenteng di sana diblokir di sini tapi ada aja rezeki itu bisa nambah iman datangnya rezeki dalam kepahitan bisa mendatangkan keyakinan dibanding lancarnya rezeki yang tidak bisa melihat pemberian Allah. Kadang-kadang kepahitan dan kesulitan itu mempercepat kita melihat janji dan jaminan Allah. Coba saudara lagi jalan, nggak ada ongkos. Ya Allah, jauh dari Tauhid dari Muhammad Toha. Ah, engkau sudah tahu ya. Mau naik angkot, engkau tahu mau nyegat teman nggak mau toma eh tiba-tiba Kang mau ke Darut Tauhid ya iya Alhamdulillah salam ya buat AA <laughs> Emang saudara kenapa ketawa? Dasar toma ya <laughs> Ya, sama-sama sama saya saya mau beli bensin dulu Aduh, udah makan belum ah Allah maha tahu <laughs> jangan ngomong gitu Allah maha tahu lapar mah lapar aja iya belum maksudnya ayo sama dengan saya sing kuat ya <laughs> saudara-saudara sekalian ah, Allah Allah Allah bisa nangis tuh lagi jalan capek ada motor di jalan habis bensin bisa kejadian gak enak atau meletus tiba-tiba di eh ada jalan bolong eh ternyata tukang bensin Allah kerasa ngepasnya di sana bisa nambah yakin jadi jangan suudon tuh ketika dapat kepahitan keterpojokan ya, situasi yang sulit yang seperti nggak ada jalan biasanya di sana nanti kita akan lebih bisa melihat dan melihat kejadian itu nambah yakin ke Allah. Nah, mulai dari mana? Mulai dari hati terdalam. Sekarang saya tahu apa yang paling penting dalam hidup, mengenalmu. Jadi sekarang agendakan untuk doa. Ya Allah, saya ingin bisa kenal padamu Saya ingin yakin padamu Allahumma nawir kulubana ya Allah Cahayai hati saya Minta Allahumma inni as'alukal huda Watuko Minta Harus Dan sangat pribadi ya Tidak usah digembar-gemborkan Terus bisik-bisik Kalau nggak bisa bahasa Arab tapi jangan main-main. Ya Allah, sim kuring, rumaos. Keacan kenal ka Ah, gak usah gitu. Ya Allah. Buka hati saya ya Allah. Tolong ya Allah. Engkau tahu saya belum kenal padamu. Engkau tahu saya sering ragu, lebih sering lupa. Ya Allah, tolong, tolong, tolong ya Allah. Pernahkah minta begitu? Nanti rasakan bedanya. Allah pasti tahu siapa di antara kita yang memang ingin dekat dengan dia. Pasti tahu. Orang yang tersesat aja oleh Allah diberi petunjuk. Apalagi orang yang pengen dekat dengan Allah. Tidak akan tersesat. Tapi sedikit orang yang pengen dekat dengan Allah. Pengennya mah ingin dekat dengan bupati, dengan gubernur, calon mertua, dosen, rektor. Ya ingin dekat dengan tukang dagang eta supaya nggak terlalu nagih aja <laughs> jadi kita lebih senang dekat kepada jalan daripada kepada sumber coba mulai sekarang tanamkan sesudah itu bergerak Nah saudara kalau nanti saudara dapat buku, dapat ilmu Kalau mau saya anjurkan doa ya harus saudara ada yang ngirim buku dan bukunya bagus doakan kepada yang ngasih bukunya doakan kepada penulisnya tapi penulisnya nggak tahu di mana biar Allah udah tahu di mana tapi penulisnya udah meninggal nggak apa-apa meninggal juga ada dalam genggaman Allah mau di alam barzah mana tetap sampai kok real time kita doa sekarang Allah mendengar sekarang Allah menyampaikannya sekarang jadi jangan biasakan bahwa wah buku hebat yuk. Edun, apa artinya udah Edun gitu? Daripada begitu mending Al-Fatihah. Ya, doa. Coba rasakan. Nanti keberkahan dari ilmu, keberkahan dari buku itu akan akan jauh lebih bertenaga kepada kita. Ya ini ilmu yang halus, ilmu yang sendirian, hanya duaan dengan Allah. Ilmu yang tidak gembar-gembor, tidak acting, tapi ilmu yang serba rahasia kita dengan Allah yang maha dekat, wa huwa ma'akum aina ma'kuntum Kita harus sering bisik-bisik duaan aja dengan Allah dan tidak usah diceritakan duaannya dengan Allah ke orang lain. Tadi malam saya bisik-bisik dengan Allah nggak jadi bisik-bisik lagi yang nah cukup puas aja cukup dengan Allah kalaupun nanti Allah memberikan hati yang lunak dan nangis jangan itu nangis pura-pura tuh ketahuan sekali ya jangan suka ingin ketahuan oleh orang nangis kalau orang lain tahu ya nggak apa-apa tapi ingin diketahui jangan kalau sedih itu tidak perlu pakai bunyi Halo, aduh nggak ada riwayat Rasulullah begitu ya kalau kita terharu keluar air mata ya kalau kira-kira merasa akan jadi ria Wah, para ulama banyak yang kalau nangis itu sembunyi dan kalau mau keluar dia siap habis tahajud itu disiapkan baskom sehingga oh, cepat dibasuh seperti bekas air wudhu padahal air mata sepanjang kia mulai ah kalau kita ujiannya itu tuh. ciri kurang ikhlas ingin dikenal biasakanlah jujur ya setuju main rahasia sedekah juga main rahasia sok aja rahasia rahasia pokoknya banyak rahasia itu riadohnya kalau kita sudah senang banyak amal rahasia yang enggak perlu orang lain tahu tangan kanan memberi tangan kiri tidak usah tahu makin puas nanti makin bahagia karena itulah dunia keyakinan dengan Allah adalah dunia yang rahasia. Ada saatnya kita harus beramal kelihatan orang. Seperti ke masjid tidak bisa rahasia. Ya pengajian Asia dia di pojok rumah orang ya bolehlah kalau mau ya tapi diteriakin maling mah lebih bahaya ada yang normal jamaah tapi kalau udah sholat sunat ngaji ada kalanya ngaji di depan orang tapi ada kalanya kita berdua aja dengan Allah ngaji yang enak Bismillahirrahmanirrahim kita bisa yang paling indah pada waktu sendirian kalau indah di depan orang suka rada-rada ada riaknya misal kita ngimamin Bismillahirrahmanirrahim ingat Allah tuh ingat lakukan itu ya Allah Allahnya mengadi ingat tapi gelioknya itu atau berelai ujungnya ya coba lagi sendirian sholat tahajud yang paling bagus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sing enak Gak ada siapa-siapa Itu lebih coba Lebih lebih nendang nanti Dalam mengasah keyakinan Sepanjang kita masih ingin dilihat, diketahui, dinilai, dianggap soleh, diakui, ah itu mah dunia acting. Susah. Masih menyekutukan Allah kitanya kita lebih suka dilihat orang daripada dilihat Allah. Masih suka diakui orang sebagai orang soleh, orang marifat, orang yang tauhid, orang yang air mata. Ah, susah dekat dengan Allah main acting-acting gitu. Saudara, tiap diantara kita punya lingkungan berbeda, punya situasi berbeda, punya kewajiban berbeda-beda, ya kan? Tapi harus punya kerahasiaan dengan Allah. Mudah-mudahan riadoh ini akan akan mempercepat kita memiliki keyakinan, insya Allah. Terima kasih. Hari Sabtu kita ada acara Silakan datang Ajak Kalau seorang ajak satu Memang acaranya dari duhur Sudah ada pelatihan MQ ya Pak Fuad bisa menceritakan sedikit Pak Ustadz Fuad sebagai ketua panitianya Berdiri saja Ustadz Duduk saja Duduk saja jadi insya Allah untuk acara dimulai pada duhur ah. Dirilah nggak apa-apa dah udah pada kenal ini <coughs> Ustadz Fuad sering mendampingi saya dalam siaran inilah Ustadznya hmm. <laughs> Ya jadi Bapak Ibu insya Allah untuk acara nanti dimulai pada duhur Jadi ada pembukaan dulu kemudian insyaallah ada sedikit nasid ya dan dilanjutkan dengan preview pelatihan MK sampai eh, menjelang asar. Ba'da asar nanti ada eh, khataman Al-Qur'an 30 juz sampai 28 juz bersama-sama. Lalu kemudian dua juz terakhir dipandu oleh Ustadz Syuhud dan Ustadz Dadan. Gimana 30 juz dalam 2 jam gitu? Insya Allah ah, nanti dibagi-bagi teknis nanti akan diatur pada waktunya. Hmm. Jadi oh. masing-masing insya Allah mendapatkan mungkin ada yang dua surat, tiga surat, ya siap-siap aja semuanya. <laughs> Kemudian pada maghrib setelah uh, salat uh, sunat badiah dan doa dilanjutkan bersama AA ah, ah, tausiah, kemudian muhasabah dan doa lalu setelah itu ada botram bersama sebagaimana saran dari AA supaya kebagian semuanya bawa <laughs> Insya Allah kami pun menyiapkan ya ala kadarnya Oh, Insya Allah saya ya, tahu rapat supaya tidak, tidak bergantung ya jadi ala kadarnya ya oh. Insya Allah kemudian dilanjutkan dengan Kiamul Lail bagi yang akan diikuti bersama Ustadz Syuhud satu juz ya kemudian dilanjutkan muhasabah lagi A ya, sama A kemudian siaran nanti pagi siaran nanti pagi dan ada aerobik islami insyaallah ya untuk paginya dan jam 10 bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti pengajian Ahad bisa langsung bergabung khusus untuk muslimah pada uh, duhur juga bisa bergabung ya untuk ikhwan tidak khusus untuk muslimah sampai menjelang asar. Itu rangkaian acaranya. Bagi yang punya waktu bisa disediakan berbagai acara, termasuk ada malam harinya ada pemberian materi dari holistik itu ya. Insya Allah. Jadi hidup sehat ala Rasulullah. Jadi memang diatur malam ini kita silaturahmi, ilmu, ibadah, begitulah. Kalau sebulan sekali kita menyediakan semalam, kan saya kira bagus, ya dan nggak kemana-mana untungnya juga bagi dirinya sendiri jadi dari duhur makan siangnya kapan ya masing-masing ya. insyaallah dan ini programnya insyaallah setiap sebulan sekali ya di pekan ya. pertamanya setiap pekan pertama hari Sabtu sampai Ahad ini programnya sebulan sekali insyaallah dengan berbagai variasi uh, program ya yang insya Allah mudah-mudahan full ilmu untuk kita semua insya Allah tidak ada yang bertanya apakah boleh sambil datang ke sini sambil mencari jodoh sangat boleh sebetulnya saya yang mau jawab Ustaz <laughs> nggak apa-apa ya hmm. ini bukan tempat maksiat ya mungkin ya ya, ya kita yeah. ngaji ke sana sambil nyari ilmu siapa tahu Allah ngasih jodoh nggak apa-apa sini lah ya iya, iya. Oh. ibadah juga insya Allah ya iya, iya ya betul <clears throat> tapi kalau ini kelihatannya belum wajib nih wajah-wajahnya syarat wajib nikah kan satu balik dua berkemampuan tiga berkeinginan ya saudara ini ada yang sudah sangat ingin tapi belum mampu ada di sebelah sana tuh sangat ingin dan mampu belum balik jadi ini masalah <laughs> ada lagi Ustaz ini iya, ya sementara pesan ya dianjurkan yang datang ini kalau bisa bawa kendaraan tidak usah seorang satu ya kalau naik motor usahakan boncengan ajak teman kalau naik mobil udahlah yang lain tinggalkan penuhi aja kendaraan yang ada supaya hemat parkirnya ya dan untuk jemaah yang datang insya Allah akan mendapatkan beberapa informasi ya di kami nanti disiapkan dibagi untuk semua yang hadir insya Allah informasi penginapan yang harus bayar yang gratis juga insya Allah ada ya begitu untuk ikhwan untuk ahwat insya Allah kami fasilitasi ya. dan suatu saat di Selandia Baru ada pelajaran penting. Jadi di Selandia Baru itu tidak disediakan tempat sampah. Di sekolah-sekolah Selandia Baru itu nggak ada tempat sampah, Pak. Semua yang datang membawa kembali sampahnya dan ini akan diterapkan di sini hadirin ya. Jadi saudara e, usahakan karena diperkirakan akan ribuan yang hadir, saudara mengertilah ya usahakan sebelum kesini sudah tuntaskanlah di tempat saudara masing-masing sehingga tidak membebani sistem saluran air kotor kami lah begitu ya sudah ngerti lah ya usahakan sing tuntas dari rumah masing-masing kesini dalam keadaan kosong ya itu lebih berbahagia bagi kami kalau enggak pun tahan sampai kembali ke Tanah air saudara. Ini maaf hadirin, ini serius ya. Kemudian sampah, ada TSP, usahakan udahlah karena sulit mengumpulkan 5000 sampah, saudara benahi di tas masing-masing bawa lagi ke tempat saudara. Setuju kan begitu? Hmm. Hal lainnya usahakan persediaan botol minum tisu apa itu di, dimiliki supaya minimal kita tergantung ke orang lain jangan ada di hati berharap diberi orang jangan berharap memberi itu yang terbaik jadi walaupun kegiatan akan banyak tapi kita ingin bersih aman nyaman rapi teratur jadi amal jadi ilmu begitulah harapannya setuju hadirin Eh, saya berharap ini pendidikannya multi eh, tanggung jawab masing-masing subhanallah misalkan membawa untuk sepatu itu usahakan udah kebayang bawa kantong kresek masing-masing yang tertib karena pernah kejadian kita bagi kantong kresek semua dibungkus disimpan pusing nyarinya sesudahnya wah, mana kantong kresek saya hitam semua <laughs> demikianlah ya Mudah-mudahan akan ada hikmah besar hari Sabtu tanggal 2. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Mudah-mudahan babak baru Daru Tauhid dimulai dengan babak baru Tauhid ini. Pesantren ini sudah umurnya tahun 90 bulan Oktober dulu ya udah 20 tahun 21 tahun tapi kelihatannya babak babak yang mudah-mudahan lebih bisa dipertanggungjawabkan adalah sekarang saya sudah mengalami hirup pikuk dengan popularitas melimpahnya dunia kami saya yang menjalani Darul Tauhid ini dulu merasa ngambang, tidak jelas ke arahnya walaupun kita sangat terkenal, diakui orang, tapi sejujurnya yang di dalam ini masih gamang. Namun sekarang rasanya kami dengan teman-teman di Darul Tauhid udah udah nemu track ini ya. Inilah. Dan kami percaya kalau tauhidnya bersih, lurus, bagus, pengamalannya juga itibah kepada Rasul bersih gitu akan ada perubahan yang signifikan akan punya kekuatan, ketenangan dan kita bisa berubah personal-personal tanpa dipaksa, tanpa diikat oleh aturan organisasi. Kita cair saja, tapi perubahan masing-masing akan terjadi sebanding dengan keyakinan dan kepatuhan masing-masing. Tidak penting bendera Darut Tauhid, ya. Yang penting kita bertauhid. Silakan saudara bagi yang akan berwakaf, mudah-mudahan wakaf ini menjadi jalan kita bisa semakin dekat dengan Allah.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 كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin Allah Maha dekat Wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah Maha menatap kita Allah yang maha gagah penguasa langit jagat semesta pemilik langit dan bumi menata menyaksikan mendengarkan mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya tidak ada satupun yang luput Allah menyaksikan setiap maksiat demi maksiat yang kita perbuat Allah tahu persis setiap dosa yang kita lakukan baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi Allah tahu kotornya pikiran kita Jarang ingat kepada Allah Allah tahu hati kita pun jarang Masih ragu Sering lupa Allah tahu sholat kita sangat jarang husuk mungkin belum pernah husuk Allah tahu Semua dosa yang kita lakukan Allah maha baik Alhamdulillah Malah kita dikumpulkan di tempat seperti ini Allah lah yang memudahkan urusan Menyelamatkan di perjalanan Kita berkhianat kepada Allah Allah memberi nikmat Kita lupa kepada Allah Allah selalu ingat kita datang dengan lumuran dosa Allah datang dengan ampunan tiada bertepi Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Birahmatika nastagis Hadirin mari kita istighfar Sejenak Sambil jujur kita ingat kelamnya hidup yang pernah dijalani Allah berjanji mengampuni orang-orang yang jujur memohon ampunan. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mintalah ampun kepada Allah Astagfirullahaladzim العظيم Mintalah ampun Atas lembaran hidup yang kotor Istighfar Kita tahu apa yang sudah pernah kita lakukan dalam hidup ini Dan Allah pun tahu Walaupun orang-orang tidak tahu Astagfirullahaladzim Istighfar Astagfirullahaladzim Istighfar yang hidupnya musrik selama ini Yang punya Tuhan yang lain selain Allah Istighfar yang hidupnya munafik Hanya sibuk ingin dilihat baik Yang hanya membangun topeng menampakkan baik padahal busuk yang beda di depan di belakang yang suka berbohong tidak menepati janji khianat terhadap amanah Astagfirullahaladzim istighfar yang pernah mendekati jina Allah pasti tahu yang matanya kotor yang pikirannya kotor yang tubuhnya kotor Allah pasti melihat segala-galanya tidak ada yang tersembunyi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim istighfar yang memakan harta haram makanan haram yang di tubuhnya daging haram tobat yang memberi makan keluarganya dengan harta haram Astagfirullahaladzim istighfar yang durhaka kepada orang tua yang tidak peduli kepada keadaan ibu bapa, yang tidak ikhlas mengurus orang tuanya istighfar yang kata-katanya seperti silet mengiris hati Astagfirullahaladzim fili Wali walidayya Walhamkumah كما ربياني صغيرا استغفر الله واتوب اليه Ya Allah ya Kufur Rahim Wahai yang maha pengampun Engkau janji akan mengampuni Sebusuk, sebusuk apapun Sebanyak apapun dosa Ya Allah Wahai yang maha baik Ampuni seluruh dosa kami ya Seluruhnya ya Yang besar Yang kecil Yang sengaja Yang tidak sengaja Yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi يا الله اللهم إنا نسألك توبة نسوها اللهم إنا نسألك توبة نسوها وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّد علينا في سفرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة wa na'udzu bika min su'il khatimah Allah gfir lana wali walidina warhamkum kama rabbawna sigara Ya Allah selamatkan ibu bapak Engkau maha tahu keadaan keduanya Ampuni seluruh dosanya Bahagiakan sisa umurnya Jadikan hamba yang selalu dekat dengan Jadikan husnul khatimah Penghujung hayatnya ya Allah Lapangkan kubur Jauhkan dari fitnah kubur Ringankan hisab Jauhkan dari fitnah jahanam ya Allah Jadikan ahli surgamu ya Allah Ya Allah ya hayu ya qayyum Ampuni guru-guru kami ya Allah Para ulama Para kekasihmu Yang berusaha agar kami bisa mengenalmu Sempurnakan kemuliaan guru-guru kami ya Allah Dunia wal ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Karuniakan kepada kami keluarga yang bersih hati ya. Keluarga yang mencintaimu Ya Allah di atas segalanya Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa ya karim Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'gith Hadirin Allah maha mendengar bagi yang masih ingin doa Allah maha dekat Allah janji akan mengabulkan Doalah hadirin Allah pasti tidak mengecewakan Bukankah doa bisa merubah takdir Siapa tahu saat ini Allah merubah takdir kita Ke takdir yang lebih baik Allah maha kuasa Allah lah satu-satunya yang menentukan menggenggam Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. salamun ala mursalin. Ya Allah, alhamdulillah. Hadirin teruslah memohon kepada Allah sepanjang sebanyak-banyaknya. Allah tidak akan pernah bosan mendengar doa kita. Allah lah yang menguasai apapun yang kita harapkan, yang kita temaskan, yang kita takuti. Tidak ada penguasa segala-galanya selain hanya Allah. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu isi hati, Allah maha baik. Harusnya hati ini tidak pernah lepas dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan cinta kita di hati kita kepadanya dan rindu tidakkah kita rindu ingin bisa bertemu dengan Allah nanti bertemu dengan yang menciptakan kita Allah Maha Tahu siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh bersungguh-sungguhlah hadirin tidak ada kebahagiaan kecuali hanya dari Allah Allah lah pencipta kita Allah lah pencipta kebahagiaan dia berikan kepada yang yakin dan patuh kepadanya amin ya Allah ya Rabbal Alamin subhanakallahumma bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh